Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada Naam al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah yang diletakkan oleh syariat untuk menunjukkan tanda bahwasanya amalan tersebut terlaksana ataukah namsah ataukah tidak, rusak ataukah tidak, seperti itu. Naam. Qala al-Imam Al-Amriti, dan Imriti ini Amriti. Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi Syihabuddin. Naam. Wal fasidul ladzi bihi lam taqadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Sekarang berkaitan masalah yang namanya fasid itu, nah, yaitu perbuatan yang tidak dianggap. Nah, walam yakun bina Ada yang kurang ya? Wa oh, na'am barakallahu fikum. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Nah, ingat ya. Nah, misalun salisun contoh yang ketiga masih halaman yang ke-36 itu, rajulun talzamuhu salatul jum'ah. Ada seorang yang diwajibkan bagi dia salat Jumat. Ucapan diwajibkan sini karena memang ada laki-laki yang tidak wajib sholat Jumat lada Seperti ketika safar. Safar boleh nggak sholat Jumat nggak masalah tapi tidur, duhur. Paham ya? Atau misalkan dia sakit. Eh? Atau nah barakallahu fikum yang serupa dengan keduanya. 6. Rajulun talzamahu sholatul Jum'ah. Nah, seorang lelaki dia wajib bagi dia salat Jumat. Ba'a ratah dia menjual mobilnya ala akhar kepada orang lain. Talzamuhu sholatul Jum'ah. Orang lain itu juga wajib salat Jumat sama-sama enggak ada udur itu loh. Ba'da nidaiha tsani, setelah dikumandangkan adzan Jumat yang kedua. Ini karena Syekh Ibnu Saimin rahimatullah alaih, na'am semoga Allah taala merahmati beliau, beliau merajihkan salat Jumat adanya dua kali. Paham ya? Namun yang rajih berapa kali? Satu kali saja ada pun istihad. Naam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu istihad yang keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan sampai Ibnu Umar mengatakan bahwasanya azan awal ketika salat Jumat tersebut adalah perkara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini jangan sampai dipahami seperti orang hizbiyin mengatakan berarti kalian nuduh Utsman Utsman bin Affan mubtadi'. Keliru. Am ya? Perbuatan orang terjatuh dalam perkara bid'ah itu tidak bisa langsung kita fonis dia mubtadi'. Dicek dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya adalah istihad, ya berarti kekeliruan dalam istihad. Paham ya? Kalau sebabnya karena dia mu'anid memang ahlu bid'ah wa dalal, barulah nanti dihukumi mubtadi'an itu. Nah, jadi hati-hati jangan sembarangan memfonis muktade, hizbi, kafir, fasik, musyrik, semuanya perlu dicek dan diteliti lagi dengan burhan, adillah, argumen yang pasti dan juga jelas. Nah, agar tidak terkesan kita ini orang-orang yang keras dan ekstrim dan semisalnya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. As-sayyaratu ma'lumatun. Nah, mobil sudah ketahui juga mobilnya. Avanza misalkan ya. Atau yang merek-merek yang lain lah Wasamanu maklum harganya pun juga jelas, 50 juta misalkan. Setengah pakai second. Namanya. Nah, waridha mewujud dan sama-sama saling terima itu mewujud ada di situ. Nah, dalam artian sudah sama-sama senang udah masalah cocok harganya. Mobilnya juga bentuknya masih bagus, masih istilahnya masih bagus lah, normal gitu. Fahadha la yasih tapi yang seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ada larangan khusus. Nah, dalam surat Al-Jumu'ah itu kan, nah barakallahu fikum idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dan tinggalkanlah jual beli. Berarti kalau jual beli di waktu itu rusak enggak? Rusak. Karena larangannya kembali ke zat jual beli. Mahum ya? Bukan sah lagi berdosa enggak. Ini bukan sah lagi. Enggak sah dan dia kalau sengaja berdosa itu loh. maksudnya ya? Bedakan kalau apa? Larangan tidak kembali pada zat perbuatan itu nanti perbuatannya sah dia berdosa. Haji dengan uang curian Oh, dia sebelum haji, yang penting kan haji. Dia mungkin tertipu dengan kaidah yang dipakai orang IM. Al-ghayah tubariru wasilah. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Hukum puncak itu atau tujuan itu menghalalkan semua cara. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya kan haji walaupun uangnya nyuri. Wah, karena subhat itu akhirnya kan yang rampok sebanyak-banyaknya untuk haji. Hajinya sah enggak? Nah, berarti ada larangan tidak boleh haji dengan uang curian, ada larangan itu? Enggak ada kan? Berarti hajinya sah, dia berdosa. Artinya, jadi perlu diperhatikan para kalafikum. Jadi para ulama telah membagi hal tersebut. Manakala larangan untuk kembali ke zat amalan itu amalan rusak dan tidak sah dia berdosa. Kalau sengaja. Paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya larangan itu tidak kembali ke zat amalan itu, maka amalan tersebut kalau ditunaikan sesuai dengan syariat sah amalan dia berdosa. Paham ya? Nah, paham namanya? Ya, tapi kalau larangannya kembali ke zatnya, Gak sah seperti latu tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, dia sholat menghadap kuburan. Tepat pada waktunya. Empat rakaat juga sudah duhur. Sah enggak? Enggak sah dia berdosa dan batal sholatnya. nah, maksudnya ya, kembali ke Nah, Ini sama dengan ini kan jual beli ini kan ada larangan khusus. Paham ya? Wadarul bayi dan tinggalkanlah jual beli. Berarti ketika dia sudah dengan adzan Jumat masih jual beli, sah enggak jual belinya? Enggak sah, batal, fasid. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum kita lihat sini. Warita mawjudun fahadha la yasih. Ini tetap enggak dikatakan benar. Li'annahu bai'un fasid karena ini jual beli yang rusak, layang fut tidak terlaksana, wala tata'allaqu bihil ahkam dan hukum-hukum jual beli pun tidak salah lagi tidak dipakai di situ. Enggak nah, ada keterkaitan belum memunculkan itu loh. Wasayaratu li sahibiha dan mobil masih milik siapa? Mobil masih milik penjual wasamanul musyari dan uang tadi masih milik pembeli, belum sah. nanti lagi. Paham ya? Kalau dia misalnya sudah terjadi dalam artian belum tahu hukumnya, paham ya? Yuk fine soalnya belum tahu hukumnya, tapi misalkan dia tahunya ketika seketika juga tahu, paham ya? Tahu gitu. Nah, barakallahu fikum itu nanti jual-jualnya rusak, dilanjutkan nanti habis Jumatan. Paham ya? Itu tadi enggak di, enggak di dalam artian enggak usah dihukumi dulu, nanti dilanjutkan setelah Jumatan. Berdosa. Dan jual belinya nggak boleh juga. Ini sekarang kita bicara orang tahu atau nggak tahu? Eh? Orang yang nggak tahu atau yang yang tahu sekarang yang membicarakan? kan? Berdosa. Yang nggak salah juga. Secara hukum loh. Ini secara hukum loh. Kalau secara urusan mereka urusan mereka. Secara hukum nggak sah dan dia berdosa. Fasid jual belinya. Tapi kalau mereka ngeyel enggak mau dengan hukuman dibawa langsung aja oleh mereka. Ini kembali ke hukum ya maksudnya ya. Enggak jual beli nggak sah, harus diulangi lagi setelah Jumat nanti, ayah ya barulah sah. Dosa, dosa mereka dosa. Melanggar syariat maksudnya. Ya masih berdosa terus nggak sah jual belinya itu. Berdasarkan hukum syariat maksudnya. Kalau hukum mereka ya urusan mereka. Paham ya? kalau kenal harus mereka nggak selesai cuman secara syariat tuh kita yang nggak paham itu jangan seperti itu teman-teman ya adapun mereka orang nggak tahu tuh banyak sekali yang melakukan seperti itu cuman kan kalau ditanya hukumnya bagaimana hukumnya hukumnya paling tidak sah dan dia berdosa kalau menyengaja itu nah nggak berdosa nah menyengaja berdosa itu sudah diperintahkan untuk darul bayi tinggalkanlah jual beli nah ini kan perintah meninggalkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kan paham ya wal asal fil itu itu wujud wajib tinggalkan apa Tergantung makanannya halal atau haram enggak. Ya makanannya halal. Ya, makanannya tetap enggak bisa halal makanan makanannya. Cuman kan sah atau enggak jual belinya itu loh. Paham ya? Jual belinya sah atau enggak kan tidak sah. Tidak sah. Dan dia kalau menyengaja berdosa itu loh. Nah, malah mustahil. Seperti itu. Lion pun tidak terlaksana tadi. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soalnya ya. Jadi ini beliau mengatakan nidai hasan ini menunjukkan bahasanya beliau menguatkan adzan Jumat itu dua kali adzannya. Cuman yang rajih berdasarkan pendapat para ulama juga nam dan juga enam barakallahu fikum bisa dikatakan jumhur mayoritas mereka juga mengatakan adzan cuma sekali saja. Perbuatan Utsman Affan itu istihad beliau. Nah, barakallahu fikum. Misalnya akhir contoh yang lain, rajulun awqafa baitah, ada seorang lelaki mewakafkan rumahnya. Wa huwa marhun, tapi rumahnya itu masih disewa, digadaikan sama orang. Antum punya rumah, rumahku tak wakafkan posisi rumah itu masih digadaikan. Belum? Masih digadaikan orang lain. Berarti belum sah dalam arti belum resmi punya dia itu loh. Masih posisi barang gadaian loh. Barang gadaian diwakafkan itu loh. Kamu belum ini? Ya, apa? Fahada fasid yang seperti ini fasid, rusak. Kenapa? Lain yang fut tidak terlaksana li'anal marhuna la yuba. Karena sesuatu yang atau barang gadaian itu enggak boleh dijual belikan. Wala yuqaf tidak boleh diwakafkan Walayuhab tidak boleh dihadiahkan. Rumah yang sana itu aku hadiah untuk kamu. Ternyata rumah gadean. Enggak boleh. Paham ya? Nah, misalkan contoh lain rumah yang sebelahku itu harganya aslinya itu 500 juta, tapi tak jual murah aja berapa? 10 juta. Tapi masih barang gadean. Enggak boleh juga. Apa itu ya? Nah, jadi perlu dituntaskan barang milik, silahkan mau dihadiahkan, silahkan mau diwakafkan, silahkan mau dijual. Tapi kalau barang gadean enggak boleh di istilahnya apa-apa kan nggak boleh aslinya, hukum asalnya. Misalkan antum gadaikan motor, motor itu sama orang yang nah meminjamkan uang, meminjami uang tadi, aslinya ya, hukum asalnya nggak boleh dipakai wirawiri, nggak boleh nggak boleh digadaikan ke orang lain lagi, nggak boleh dikontrakkan orang lain lagi, pokoknya biar di situ aja. Itu aslinya. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau melanggar itu ya urusan masing-masing. Aslinya seperti itu aslinya. Nah, walaupun kesepakatan ya otomatis dalam artian mending nggak usah aja. Paham ya? Kita katakan aku butuh uang 10 juta. Jaminannya mana jaminannya? Aku gadaikan motorku ini. Aku gadaikan motor ini, nanti kalau misalkan 10 juta dalam waktu setahun kok nggak bisa bayar, kamu jual motorku ini. Ternyata motornya jual aku 15 juta. Yang dibalikkan 10 juta. Yang 5 juta yang 10 juta yang ambil yang 5 juta balikkan sama pemiliknya. Yang 5 juta kembali sama pemiliknya. Seperti itu. Nah, upayakan untuk masalah penggadaian dan misalnya jangan ada riba juga. Jangan ada riba. Barang gadaian itu jangan diapa-apakan, jangan wah wah lah biar kecil aja dah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wasahihu minal ibadah sekarang sebuah ibadah dikatakan sahih maka mu'taddan bihi selama ibadah tersebut dianggap. Misalnya dari contohnya insanun sholat nafal nam sholat sholat naflan mutlakon. Contohnya ada orang yang dia tuh sholat nafilah, salat sunnah secara mutlak endatul syams ketika matahari terbit. Famalan nakul, apa yang kita katakan? Padahal kan ada larangan. Paham ya? Ada larangan apa? Tidak boleh sholat ketika matahari terbit, tidak boleh sholat ketika matahari terbenam, tidak boleh sholat ketika habis subuh, tidak boleh sholat setelah apa? Habis asar, tidak boleh sholat ketika matahari di tengah-tengah itu. Nah sekarang kalau dia sholat sunnah mutlak, mutlak dalam artian tanpa sebab-sebab yang lain, nanti kalau soalnya apa soalnya pembahasannya? Pembahasan ini nanti masuk dalam bagaimana kalau sholatnya punya sebab, itu lain lagi urusannya. Kita sekarang bahas dulu yang mutlak ini. Ada orang yang dia itu sholat sunnah mutlak, ketika matahari terbit. Famata nakul apa yang kita katakan nakul fi hadil halah inna salatahu ghair sahihah. Salatnya enggak sah. Salatnya tidak sah. walayuk yu'taddu biha dan tidak dianggap salatnya. Li'anna hadza laysa bi waqti shalatin karena ini bukan waktu salat. Ingat-ingat ya, waktu salat yang dilarang itu ada lima. Nah, lima itu yang parah itu ada berapa? Tiga. Matahari terbenam, matahari terbit, matahari tengah-tengah. Habis salat subuh, Sholat asar itu juga dilarang larangan ringan. Cuman larangan itu semuanya terbatalkan dengan sholat apa? Dawatul asbab. asolawat, salawat dawatul asbab. sholat sholat memiliki sebabnya. ini lafaz beliau apa? Naflan mutlakon. Sholat sunnah secara mutlak tidak ada sebab sama sekali. Tiba-tiba langsung sholat itu. Nah, itu. Apa maksudnya ya? Misalnya akhir yang lain. Insanun sholat asra. Ada orang sholat asar bahwa muhditsun nasian had Nah, hadatsahu dia dalam keadaan berhadas cuma lupa. Kalau dia itu berhadas itu, lupa kalau sudah batal lupa. Fa sholatuhu ghairu sahihah, maka salatnya tidak sah li'annahu la yuqaddu biha karena salatnya tidak dianggap yalzamuhu i'adatuha, maka wajib dia mengulanginya. Kalau masih ada waktunya. Tapi kalau ingatnya setelah lewat waktunya banyak-banyak istighfar dan melakukan amal amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Misalkan dia sekarang ini sholat duhur, ternyata dalam keadaan dia sholat duhur itu sudah batal. Ingatnya dua hari setelahnya. Wah, waktu itu dua duhur batal. Ulangi lagi kalau duhurnya. Enggak ulangi, banyak beristighfar. Ha? Banyak beramalan ketaatan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau dia ingatnya masih dalam lingkupan waktunya, masih ada waktunya, ulangi. Nah, oleh karena itu para ulama mengenai hadis yang Nah, man nama an salatin aw nasiha fa kafaratuha hina dzakaraha itu. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa maka kafarahnya ketika dia ingat itu selama waktunya masih ada. Paham ya? Adapun kalau waktu enggak ada, misalkan ingat setelah dua hari setelahnya atau empat hari setelahnya, intinya sudah waktu enggak ada, maka tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya itu lagi. Paham ya? ya kan masih ada waktu. Kalau masih belum zuhur itu istilahnya. Kalau ingatnya setelah asar atau setelah duhur, nanti nggak perlu ulangi Banyak-banyak istighfar. Paham ya? Tapi jangan, sengaja. <laughs> jangan sengaja maksudnya. <laughs> maksudnya dalam artinya ini nggak sengaja atau tidur gitu loh. Kalau sengaja telah berdosa itu kalau sengaja. Nah, kalau sengaja telah berdosa, tapi ini nggak sengaja tertidur, terlupakan itu. Bangun uh, jam 10 nih. Salat subuh bismillah. Amin. Ya? Tapi lo bangunnya dalam artian ingatnya, oh, tadi Habis zuhur jam 2 itu baru ingat. Tadi anak kelihatannya belum masuk subuh. Enggak perlu mengulangi. Banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Taala agar diampuni tapi memperbanyak amal-amal kebaikan dan ketaatan untuk menghapuskan dosa kecil yang tidak sengaja dari naam. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Fatabayyan al-an, maka nampaklah sekarang anna sahiha minal uqud Maka kana Maka nampaklah sekarang bahwasanya transaksi dikatakan sahih terbenar. benar apabila terlaksana transaksi tersebut. Wa minal ibadat dan sebuah ibadah dikatakan sahih atau sah manakala dianggap ibadah tersebut. Nah, maka nama mu'tadan bih. Baqiya an yuqal ma huwal fasid? Nah, sekarang nah timbul pertanyaan lagi, apa sih fasid itu? Dikatakan amalannya fasid rusak itu apa maksudnya? Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih al-Imam al-Amriti Syihabuddin rahmatullahi alaih wal fasidul ladzi bihi lam taqadid wa lam yakun min nafidin idza uqid. Fasid itu yang sebuah amalan itu tidak dianggap. Walam yakun binafidan idza uqid dan apabila dilakukan transaksi tidak terlaksana. Paham ya? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Qauluhu idza uqid yubayyinu laka anna nufuza fil uqud." Ini menjelaskan padamu bahwasanya yang namanya nufu terlaksana sebuah perbuatan fil uqud di dalam transaksi. Transaksi apa? Jual beli ataupun akad nikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti ijab kabul, harus ada ijab, harus ada kabul. pahamnya bukan Bukan tuka wazawat tuka bibnati fulana bimahrin kata wa kada misalkan. Aku nikah ke kamu dengan anak perempuanku dengan mahar Ternyata calon suaminya enggak ada di situ. Wah, ijab tak berarti kan kabulnya enggak ada, belum sah. Paham ya? Nah, atau transaksi jual beli tadi. Nah, dia ngomong sendiri, aku jual barangku dengan harga sekian-sekian kan. kamu belinya pembelinya enggak ada kok. Enggak sah berarti kan? Belum terlaksana di situ barakallahu belum terlaksana. Kita lihat sini, al-fasidu huwa alladhi la yu'taddu bihi al ibadat. Fasid itu rusak itu, dinamakan sesuatu itu rusak, itu manakala la yu'taddu bihi al ibadat. Kalau ibadah itu tidak dianggap. Jadi sebuah ibadah tidak dianggap berarti rusak. Wala yunfudhu minal uqud. Transaksi tidak terlaksana berarti rusak. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk masalah transaksi, nah tidak terlaksana. Kalau masalah ibadah tidak teranggap. Wa qad darabna amsilatan li hadza wa hadza. Darabnanya artinya apa? Masalna. Paham ya? Bukan memukul ya. Nah, karena daraba maknanya macam-macam, terkadang memukul, terkadang safar, terkadang memberikan contoh, terkadang perkalian. Paham ya? Nah, perkalian juga daraba. Nah, al-isnain darbul isnain arba'ah. Seperti itu. Nah, wa yadribuna fil ardi wa yamshuna wa Kan itu. Nah, kita lihat di sini pada kalau fikum dan sungguh kami telah memberikan contoh-contoh untuk ini dan untuk yang ini. Idan jika demikian kullu ibadatin tammat syurutuha wa intafat mawani'uha fa hiya sahihatun mu'tadun biha na'am. Kata beliau jika demikian berarti seluruh ibadah yang sempurna syarat-syaratnya dan terhindarkan atau terhilangkan pencegah-pencegahnya faktor-faktor yang menghalanginya maka dikatakan ibadah itu sahihah mu'tadun biha dianggap ibadah tersebut. Salat duhur tepat pada waktunya. Paham ya? 4 rakaat juga Eh, kemudian dilaksanakan sebagaimana salatnya Rasulullah, berarti dianggap salatnya sah dalam sholatnya. Salat duhur dan 10 pagi, walaupun 4 rakaat, persis salatnya Rasulullah Rasulullah nggak dianggap karena belum masuk waktunya itu. Wa kullu 'abdin tammat syurutuhu wa intafat mawani'uhu fa huwa sahihun nafid. Dan setiap transaksi mau jual beli maupun akad nikah, na barakallahu fikum seluruh seluruh enam setiap transaksi yang telah sempurna syarat-syaratnya dan terhindari atau hilang faktor-faktor penghalangnya maka dikatakan transaksi tersebut sahih benar nafi terlaksana. Nah, wa malam lam tatimma syurutuhu aw zidat fihi al-mawani'u fa huwa fasidun la yuqtadu bih wa la dan apa-apa yang tidak sempurna syarat-syaratnya atau dijumpai pada perbuatan tersebut penghalang-penghalang Enam, Eh, untuk dikatakan sah atau terlaksana, maka amalan tersebut adalah fasid, rusak, layu tadurih kalau itu adalah ibarat tidak dianggap, walayun fut dan kalau seandainya itu transaksi tidak terlaksana. Amin. ya? Kalau apa? Kalau ada mawan-mawannya dan juga tidak sempurna syarat-syaratnya. Wahuna bahkan lahuma ta'alluqun bil mawbu Di sini ada dua pembahasan, yaitu apa? Keterkaitan dengan al-mawdu'. Nah, itu terkaitan dengan perkara atau pembahasan ini. Al-basul awal pembahasan yang pertama, halil fasid wal batil ma'nahuma wahidna Fasid batil. Itu maknanya satu enggak? Kalau dalam bahasa Indonesia kan mirip kan? Fasid juga rusak, batil juga rusak. Batil ini, batal. Fasid rusak. Hampir mirip kan? Nah, di dalam bahasa Arab apakah ada bedanya? Nah, apakah fasid dan batil itu maknanya satu? Kok yaqulu ba'dul ulama Sebagian para ulama mereka mengatakan rahimahumullah, innal fasida wal batila ma'nahuma wahid. Fasid dan batil itu maknanya satu. Li'anal fasida huwa alladhi la yu'tadu bih wa la yanfud. Dikarenakan sebuah perbuatan dikatakan rusak itu manakala tidak dianggap dan tidak terlaksana. Wal batilu kadzalik dan batil juga seperti itu. Perbuatannya batil, tidak dianggap, tidak terlaksana itu. Fa huma wahid. Ini sebagian ulama, maknanya keduanya satu. Wa yaqul ba'dul ulama rahimahullah, rahimahumullah, dan sebagian para ulama juga mengatakan bal bainahuma farqun ini. Antara keduanya ada bedanya ternyata. Kita lihat. Famanuhiya anhu li dzatihi fa batil. Maka perbuatan yang dilarang secara zatnya Nah, kalau dilakukan maka itu batil, bukan fasad itu batil. Contohnya apa? sholat menghadap kuburan. Dilarang zatnya enggak? Nah, ketika dia sholat pada kuburan, batil sholatnya. Fasolatuhu batilah gitu. Bukan fasidah tapi batilah. Ungkapannya ya ini yang berdasarkan orang yang bedakan ya maksudnya ya. Berdasarkan ulama yang bedakan berarti ungkapannya fasolatuhu batilah bukan fasidah. Karena larangannya kembali ke dat sholat itu sendiri. Amin ya? La tusallu kubur. Ya kan? La tusallu ilal kubur. Larangannya kembali ke dat sholat. Jangan sholat menghadap kuburan. Berarti kalau sholat menghadap kuburan sholatnya fasidah atau batilah? Batilah apa ya? Karena kembali ke dat itu Kita lihat berikutnya. Wa man yang anhu li wasfihi bahwa fasid. Nah, dan apabila perbuatan dilarang nah dikarenakan sifatnya saja, maka nah barakallahu fikum amalan tersebut fasid rusak. Dengan contoh kita lebih jelas nanti. Jadi enggak batal tapi rusak amalannya. Qalu mereka mengatakan masalah sebagai contoh, bai'ul maitah batilun. Menjual bangkai adalah batil karena ada larangannya. Ya kan? Innama harrama 'alaikum al-maytata wa dama wa al khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jangan itu kan? Naam. Hanya saja Allah Taala mengharamkan atas kalian maitah, yaitu bangkai. Jadi ketika diharamkan seperti itu kok dijual, nah berarti apa? Batil jual belinya. Ayo, kali kembali ke zatnya. annahu manhiyun anhu li dzatihi karena memang dilarang jual beli bangkai tersebut seradatnya. Pak Bunda maksudnya ini. Nah, tapi ada bangkai yang halal itu ada enggak? Apa itu? Belalang ikan ya. Nah, barakallahu fikum. Itu bangkainya halal. Mau benar. Tapi tapi apakah semua hewan yang mati di lautan itu halal? Eh? Nah, terus? Nah, barangkali fikum. Keliru ya. Bukan maknanya semua hewan yang di lautan itu bangkainya halal enggak tapi yang halal itu hewan laut hewan laut bangkainya ataupun halal situ paham ya kalau hewan darat itu masuk ke lautan ya haram nah mau salah ya hewan yang perlu diperhatikan itu kecuali apa buatan itu eh, apa belalang dan ikan itu mau ikan darat mau ikan lautan silahkan ikan darat maksudnya sungai-sungai kecil ini namanya nah Wa idza ba'a sa'an bur bi sa'in fasid. apabila menjual satu sa' bur dengan dua sa' bur, maka jual belinya fasid. Rusak jual belinya. Karena apa? Karena tidak mislan mislin. Apa maksudnya ya? Nah, tidak sama-sama. Seharusnya apa? Kita lihat li'anna asla bay'il bur bil bur ma'atasawi sahih. Dikarenakan hukum asalnya jual beli bur dengan bur, tapi sama-sama itu sahih baru benar. Nah, terus bagaimana caranya? Misalkan ya, misalkan kita nah barakallahu fikum punya bur yang jenisnya jelek sama bur jenis bagus. Nah, kita mau tukaran. Oh ya, mau tukaran. Nah, tapi kalau selama jenis sama-sama bur itu harus sama. Nah, terus bagaimana caranya biar enggak sama? Bur yang jelek dijual dulu untuk beli bur yang bagus. Solusinya itu solusinya. Biar enggak masuk dalam riba. Paham maksudnya? Bur yang jelek dijual, hasil jualannya dibelikan barang yang baru, yang bagus. Berbeda dengan barang-barang yang tidak ada riba di situ. Seperti beras. Paham ya? Nah, beras enggak kan ada nasnya ya. Beras jagung misalkan beras jelek kita punya beras yang bagus, nah namanya beras jelek, beras jelek misalkan 2 kilo senilai dengan beras bagus 1 kilo misalkan. Tukar enggak masalah. Paham ya? nah Nah, kalau fikum karena sebagian mereka ada yang berpendapat dikiaskan namun yang rajih selama tidak nah kalau fikum tidak masuk dalam kias tidak masalah. Tapi cara solusi yang terbaik tadi itu kalau misalkan kita mau membeli, mau mencari bur yang bagus bagaimana caranya? Yang jelek tadi jual dulu, beli yang bagus. Jangan malah ditukar sama-sama bur tapi nilainya beda. Nah, ini seperti ini. Apabila dia menjual satu sok bur dengan dua sok bur, maka rusak jual belinya. Karena hukum asalnya jual beli bur harus dengan bur. Sama-sama itu sahih. Lakinahu biziyadah bahiyya wasfun. Tapi dengan tambahan itu, itu sifatnya dengan adanya tambahan itu sifatnya itu saraf dan jadilah jual belinya rusak. Paham ya? Karena ada sifatnya situ yang membuat dia jadi rusak karena karena ada tambahan tadi. Paham maksudnya ya? Nah, kalau fiik. Kalau emas bagaimana? Kita misalkan emas itu kan ada yang namanya 24 karat. Ada emas juga yang 22 karat misalkan. Apa ada di bawahnya misalkan. Nah, itu kalau misalkan kita mau tukaran ya, yang emas 22 karat agak banyak gitu, emas 24 karat emas 1 tak itu boleh nggak? Kalau sama-sama emas nggak boleh. Solusi yang terbaik dijual dulu yang tadi itu, uang hasil jualan untuk beli yang berbakti karat. Amin ya? Biar bebas dari apa? Bebas dari ribawiyah. Nah, caranya gitu. Walaupun nilainya apa sama, cuman kan kalau itu kan harus mislan di mislan nyata yadin. Nah, sawaan bi sawain. Nah, Lakinna aktsar al-fuqaha min al-Hanabilah ini. Ada khilaf memang. Angkat tapi kebanyakan fuqaha anu pikir dari kalangan Hanabilah yaitu Nah, barakallahu fikum Ahmad bin Hambal rahimatullah alaih yaqulun mereka mengatakan la farqa bainal fasid wal batil, enggak ada bedanya. Fasid dan batil itu enggak ada bedanya. Walihada oleh karena ini tajiduhum yaqulun, maka engkau akan menjumpai mereka mengatakan tabtulus salatu bikada. Akan batal salatmu dengan sebab seperti ini. Yabtulus saumu dan akan batal puasanya bikada dengan sebab seperti ini. Ma'anha mas'alatun khilafiyah, padahal bersamaan itu ada permasalahan khilafiyah wala yufarriquna bainal batil wa fasid dan mereka dalam keadaan mereka tidak membedakan antara batil dan fasid. Watahriru madhabil Hanabilah ini, tahrir setelah teliti dicek lagi kulasohnya inti daripada madhabnya atau pendapatnya Al-Hanabilah annal fasida wal makna huma wahid. Dia nggak bingung. Bahasanya fasid dan batil itu maknanya satu illa fi mawdi'ain kecuali di dua tempat falaka an tu'abbira bil butlan aw bil fasad maka boleh bagimu untuk mengungkapkan dengan batilnya perbuatan ini atau rusaknya perbuatan ini takul tabtul salatu bikata salatmu batil salatmu batal dengan sebab seperti ini tafsudus salatu bikata salatmu rusak dengan sebab seperti ini undur ila tasarrufihim fit ta'lif na'am lihatlah barakallahu fikum kepada penggunaan mereka di dalam masalah na'am barakallahu fikum na'am susunan Tajidhum fi salati masalan yaqulun mubtilatun mubtilatus salat. Dalam taklif yang susunan atau karangan kitab itu antum akan menjumpai engkau akan menjumpai mereka terkadang mengatakan untuk masalah salat mubtilatus salat, pembatal-pembatal salat. Wa fis shaum mufsidatus shaum, perusak-perusak puasa. Wa fil wudu nawaqidul wudu. Nah, pembatal-pembatal wudu. Nah, beda-beda itu kan seakan-akan berarti menunjukkan satu naslinya itu. Paham itu ya? Nah, karena di berbeda-beda bedakan seperti ini, ujung-ujungnya sama-sama rusak kan? Atau sama-sama batil juga. Nah, kullu hadza yadullu ala annahum la yarawna fi hadza farqan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya mereka tidak berpandangan bahwasanya antara fasid dan batil itu ada bedanya. Itu enggak berpandangan seperti itu. Paham ya? Dalam artian tidak ada bedanya antara fasid dan batil. Wa anal maqsuda huwal makna dan yang diinginkan adalah maknanya itu illa fi mawdhi'ain kecuali dua tempat. Kita lihat dua tempat ini. Al-Maudil awal, tempat yang pertama, fil hajj, masalah haji. Qalu al hajj al-fasidu huwa alladhi jama'a fihi qabla tahallul awal. Haji dikatakan rusak hajinya itu apabila dia berhubungan badan dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama. Jadi harus tahallul pertama dulu selesai baru setelah itu nah silahkan tapi kalau belum enggak boleh. Nah, kalau dia ternyata sebelum tahallul tersebut sudah berhubungan badan maka rusak hajinya. Ini istilahnya bukan batal tapi rusak hajinya. Nah, Wal hadu al batil dan haji yang batil, kita lihat, huwa alladzi kafara Nah, maksudnya orang yang kufur di tengah di pertengahan haji. Lagi melakukan ritual haji dia tiba-tiba murtad di situ. Berubah dari agamanya gitu. Hajinya rusak atau batil? Batil. Irtadda an Islam wa huwa fi asna'il nusuk. Dia murtad dari agama Islam padahal di pertengahan pertengahan apa amalan-amalan atau ritual haji. Fahal yakhtalitul hukum? Apakah berbeda hukumnya? Naam. Iya, yakhtalitul hukum, hukumnya beda. Al-fasidu yalzamuhu al-mudhiyu fih. Yang namanya rusak itu mengharuskan dia al-mudhiyu fih, yang berlalu itu dah. Paham ya? Wal batilu yaktul sedangkan yang namanya batil itu batal dah. Fal yalzamuhu syai'un min ihram? Naam, fa naam. Fala yalzamuhu syai'un min ihram, maka tidak mengharuskan dia sedikit pun daripada ihramnya tadi. Fa in aslama ba'da irtidadi, tapi kalau setelah setelah dia itu masuk Islam lagi setelah murtad tadi, la yabni al ihramil awal li anhu batala. Tapi enggak boleh dia ngulangi, dan enggak boleh dia melanjutkan hajinya itu dari ihram yang pertama lagi, harus ngulang dari awal. Kalau yang rusak tadi bagaimana? Yang berlalu ya sudah itu. Paham ya? Lanjutkan lagi. Paham ya? Nah, tapi kalau yang batal ini bagaimana? Murtad di pertengahan haji, hajinya anu batal hajinya sudah. Kalau kalau masuk Islam lagi bagaimana? Ngulangi dari awal. Ihram yang pertama tadi enggak dipakai lagi. Tapi kalau yang fasid, ihram pertama masih sah. Perbuatan yang merusak tadi berlalu. Alhamdulillah. Lanjutkan lagi. Nah, itu bedanya. Hadza wal mawdhi awal. Inilah tempat yang pertama alladhi yufarrad fihi al-fuqaha al-Hanabilah rahimahumullah bain al-fatil Ini Inilah tempat yang pertama yang nambar al fikihnya Ahnabilah mereka nah membedakan antara fasid dan batil. Wal maudid tsani, tempat yang kedua fi nikah, masalah nikah. Qalu mereka mengatakan idza aqada aqdan muttafaqan ala fasadihi bahwa batilun. Apabila orang melakukan transaksi, nam ijab qabul atau transaksi akad nikah yang telah disepakati tentang rusaknya, nah barakallahu fikum transaksi tersebut maka batil. Wa idza aqada aqdan mukhtalafan fihi huwa fasid. Dan apabila dia melakukan akad nikah yang diperselisihkan nah barakallahu fikum di dalamnya maka itu akad nikahnya fasid, tidak batal fasid. Belum di akad nikah kalau melakukan perkara yang itu telah disepakati para ulama tentang rusaknya akad nikah tersebut batal berarti. Tapi kalau para ulama masih berselisih mengenai rusak atau enggak, nah, dalam artian masalah akad nikahnya tersebut masih diperselisihkan itu berarti nanti fasid. Istilahnya gitu. Kalau disepakati berarti batal, sepakat para ulama, ulama sepakat bahwasanya nikahnya ini enggak sah. Berarti batal. Para ulama masih berselisih masalah nikahnya sah atau enggak. Fasid berarti. Kita lihat contohnya. Misal kita lihat contohnya. Rajulun tazawwaja imra'atan fi iddatiha wal iddah li ghairihi. Nah, perhatian ini. Seorang lelaki nikah dengan perempuan masih dalam masa iddahnya. Boleh enggak aslinya? Sepakat para ulama enggak boleh. Masa iddahnya berapa barakallahu fikum kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia tidak hamil barakallahu fikum maka tiga kali suci. Ya enggak? Kalau diceraikan. Tapi kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia nah kalau film tidak hamil 4 bulan 10 10 hari. Kalau ditinggal mati suaminya atau dicerai suaminya dalam keadaan dia hamil, iddahnya sampai melahirkan. Paham ya? Nah, di selang-selang itu sebelum selesai iddah, kalau ada pernikahan, nikahnya apa? Batil. Apa belum ini? Nah, nah. Sepakat para ulama ini ya. Nah, iddah li ghairi penuh itu yang lainnya. Dalam artian dia enggak boleh sewenang-wenang. Tunggu sampai selesai dulu. Apa maksudnya ya? Nah, fal aqdu batilun maka akad nikahnya batil. Li'anna ulama mujma'una 'ala fasadi nikahin man tazawwaja imra'atan fi iddatiha. Karena para ulama mereka sepakat na'am untuk rusaknya nikah nah nikahnya orang yang nah nikahnya orang yang menikahi wanita di masa iddahnya. Allah Ta'ala allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah." Dan jangan sampai kalian tuh ingin melakukan akad nikah melakukan transaksi akad nikah hingga sampai nah sampai sampai selesai ajalnya dalam artian itu sampai selesai ajal iddahnya itu, waktu ya? waktu iddahnya selesai, baru nikah silakan. Fa nikahu batilun, maka nikahnya batil. Misalnya akhir yang lain. Rajulun tazawwaja imra'atan bila syuhud. Ada orang nikah, akad nikah tapi ada enggak ada saksinya. Mahar ada maharnya, saksinya enggak ada. Fa nikahu fasidun, maka nikahnya fasid nikahnya rusak. Kenapa? Li'anal ulama ikhtalafu fih. Para ulama itu mereka berselisih. Kalau enggak ada saksi bagaimana itu Walinya ada, saksi enggak ada, maharnya ada. Nah, hal tustaratu asy-syahadah fi aqdin nikah amla? Dalam masalah transaksi akad nikah itu disyaratkan harus ada saksinya ataukah tidak? Fabina'an alaih maka dibangun di atas pendapat tersebut naqul al-aqdu fasid. Akadnya rusak. Paham ya? Berarti akadnya rusak bagaimana maksudnya? Akadnya rusak itu diulangi lagi nanti. Paham ya? Diulangi lagi dalam artian ketika ternyata saksinya datang lagi, ulangi lagi. Paham ya? Nah, tapi kalau kalau yang akad batal nanti mau diulangi berkali-kali itu enggak akan bisa sampai selesai edahnya. Allah maksudnya segini. Jadi kalau orang akad nikah ada saksinya, ada syahidnya, ada maharnya, tapi perempuannya masih dalam masa iddah. Batal enggak? Batal. Mau diulangi 10 kali enggak sah. 10 kali enggak sah. Tapi kalau yang fasid ini karena nikahnya enggak ada batal ini saksi. Tapi ternyata setelah itu lima menit kemudian datang saksinya. Wah. Ngulangi apa? Transaksi akan nikah lagi sah enggak? Sah. Bedanya bedanya. Amnum. Ah, ya, nah. Jadi seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah itu mengenai nah mengenai berkaitan masalah apa? Masalah nah perbedaan antara fasad dan batil. Kita tutup yang terakhir ini kata beliau, "Fahal yakhtarifu al-hukmu bainal 'aqdi al-fasil batil?" Apakah beda hukumnya eh, antara transaksi akad yang batil dan transaksi akad yang rusak ini apa bedanya ada? Naam, iya, yakhtarifu berbeda. Fil 'aqdil batil yajibu tafriq bainahuma fawran. Eh, apa bedanya? Bedanya adalah ketika akad nikah yang batil tadi wajib memisahkan antara keduanya fawran sekaligus langsung. Enggak boleh dipertemukan. Amnya Karena transaksi yang namanya akad nikah itu barakallahu fikum hafizakumullah ya harus sah itu. Kalau enggak sah ya apalagi perempuannya masih masa iddahnya harus dipisahkan. Fauran dalam dalam artian langsungan tanpa ditunggu-tunggu lagi. Wala yuhtaju ila nah, wala yuhtaju ila talak. Enggak perlu lagi di enggak dibutuhkan lagi untuk talak perceraian. loh Bukan istrinya. Paham ya? Enggak perlu lagi perceraian di situ. Wa fil aqdil fasid. Nah, kalau masalah transaksi akad nikah yang fasid yang rusak, yuhtaju ila talak, dibutuhkan untuk talak. La budda an taqulil lizaud talik talikil mar'ah allati tazawwajtaha bila syuhud. Nah, nah ini ini di antara bedanya di antaranya ya bedanya ya. Dibutuhkan untuk perceraian. Maka harus engkau mengatakan kepada suami tadi itu, ceraikanlah perempuan tadi yang kamu menikahinya tanpa syahid, tanpa saksi. Qala alastum taqulun innahu fasid? Eh, bukankah kalian mengatakan itu adalah rusak nikahnya? kulna bala iya, rusak. Lakin ghairuna yaqul innahu sahih, tapi selain kita mengatakan enggak enggak rusak, benar kok. Ya. Wa nafsa fi yaumin al ayyam an tata'attala al-mar'ah. Dan kita khawatir pada suatu hari nanti perempuan perempuan tersebut memutuskan hubungan oleh saya mutung lah saya. Dalam artian mutung itu gimana ya istilahnya? Hah? Enggak mau kembali lagi lah istilahnya itu dah. Gitu. Li'anna an-nas yaqulun hadhihi imra'atun ma'aha zawjun. Karena manusia mengatakan ini perempuan itu itu Suaminya itu, yang bersama dia suaminya. Li'annahum ya'taqiduna anna nikah bila syuhud 'aqdun sahih. Karena mereka beranggapan bahwasanya nikah tanpa saksi itu adalah apa? Adalah akad nikah yang sahih. Karena ada khilaf itu loh, ada khilaf ini. Oleh karena itu yang ini beranggapan enggak sah, yang sana beranggapan sah. Akhirnya bingung kan orang yang enggak yang menganggap enggak sah ini mengatakan ceraikan istrimu, kamu nikah tanpa saksi. Yang sana bilang, "Enggak, ini sah sah saja pak, Itu kan suaminya. Wah, bingung kan orang. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka meyakini bahwa nikah tanpa saksi itu adalah nah barakallahu fikum adalah sahih menurut sebagian tadi. Fayaqulun maka mereka mengatakan hiya idzan ma'a zawjiha al-awwal. Jika demikian berarti dia itu bersama suaminya yang pertama itu. Nah, dalam artian biarkan sama suaminya tadi. Wa hina idzan yakunu fi dzalika madarratun 'alal mar'ah. Maka yang seperti ini keadaannya, nah barakallahu fikum menjadilah itu adalah madarrah dalam artian bisa jadi perkara yang membahayakan bagi si wanita tersebut. Summa 'ala fardhi annana zawwajnaha kemudian taruhlah kalau seandainya kita tetap menikahkannya tanpa saksi tadi wa rubbama yakunu fi qalbi zawj ats-tsani syai'un qalaq bisa jadi kalau seandainya misalkan kita nah menikahkan lagi dengan suami yang lain tadi kan istilahnya kan ini nikahnya nikah yang fasiknya rusak suruh misalkan dari suami yang pertama tadi akhirnya dinikah lagi dengan suami yang kedua bisa jadi nanti kalau yang suami yang kedua dalam artian laki-laki yang kedua ini padahal pertama tadi diperselisihkan tadi kan ada yang menganggap juga itu Enggak sah itu nikahnya. Dah, ceraikan aja dah, enggak sah. Nah, tempat ceraian sebelum dukul kan enggak ada iddahnya kan? Nah, kemudian setelah itu nikahkan lagi sama laki-laki yang lain. Wah, prosesnya seperti itu. Akhirnya bagaimana kata beliau? Kemudian ketaruhlah kalau seandainya kita nikahkan lagi perempuan itu. Nah, rubama yakunu fi qalbi zawjani bisa jadi ada pada hatinya nah si laki yang kedua atau suami yang kedua itu nanti syai'un min al sesuatu kegelisahan, gelisah itu. Enggak tenang nantinya karena proses dengan yang pertama tadi aja belum tuntas tulisannya. Ya, yaqul akhsha annani tazawwajtu imra'atan dzat zawjan. Aku khawatir kalau seandainya menikahi perempuan yang dia punya suami. Karena khilaf tadi itu. Nah, lakin fil akad al batil, tapi kalau dikatakan akadnya transaksinya itu adalah batil, la yuhtaju dari enggak butuh seperti ini semuanya. Nikahnya batil sudah selesai. Kalau batil berarti apa? Kalau batil berarti enggak sah. Nah, Saniyah yang kedua, fil fasid, berarti masalah fasid. Nah, barakallahu fikum. Qila innahu yatanassafu al-mahr idza furriqa bainahuma. Ini masih ada ini yang membedakan, ini dalam artian yang membedakan tambah panjang lagi. Yang fasid itu dikatakan untuk yang mengatakan fasid, nikahnya fasid, bahwasanya maharnya itu diambil setengah apabila dipisahkan. Tahu ya? Maharnya dikembalikan setengah toh. Wa fil batil la al Batil artinya enggak ada setengah-setengahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seluruhnya. Salisan yang ketiga, fil fasid idza dakhala 'alaiha, tapi kalau nikah fasid, nikah yang rusak itu apabila sudah sudah dukhul, sudah berjima, wa khala biha sudah berduaan dengannya, Wa yujami' nah, sudah berduaan dengannya tapi apa? Wa lam yujami'ha belum berjima dengannya, cuma berduaan saja. Sabatul mahar, mahar itu masih ada. Wa amma fil batil adapun nikah batil fala yasbutul mahar law baqiya ma'aha syahran kamilan.